محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipanjangkan umur untuk bisa melaksanakan tujuan penciptaan kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus diri pribadi saya yaitu diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum mukminin. Sehingga perjumpaan ini saya niatkan dan antum pun demikian insyaallah subhanahu wa taala yaitu perjumpaan karena Allah subhanahu wa taala dan perpisahan pun karena Allah subhanahu wa taala. Sehingga ini kenikmatan kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga perjumpaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. يا إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى berfirman إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Kemudian kalian nanti di hari kiamat akan berdebat di sisiku kata Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian pertikaikan dulu di dunia berlanjut sampai di akhirat. Dalam ayat ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita semua pasti akan mati. Tanpa, tanpa terkecuali siapapun dia yang nama jin dan manusia. Karena kekasih Allah saja yang dia sangat mencintainya pun mati. Beliaulah Rasulullah SAW. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kenikmatan namanya mati yaitu husnul khatimah namun hal ini sangat sedikit yang mendapatkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain illal ladzina amanu wa amilu solihati wa qalilum ma hum sedikit sekali kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan sedangkan mereka itu sedikit maka oleh karena itu kita persiapkan diri untuk menghadapi namanya mati ini. Karena mati ini bukan perkara yang ringan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat tersebut inna kamayyitun wa innakum wa innahum mayyitun dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya dan hanyalah kalian di akhirat nanti akan diberikan semua balasan amalan kalian. Maka dengan hal ini menunjukkan bahwasanya Persiapan untuk mati ini harus mulai dari semenjak kita balik. Karena mati ini tidak akan mungkin kita ketahui kapan datangnya kecuali secara tiba-tiba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah mata saya. Wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, ma'adatha laha. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Dijelaskan dalam syarahnya, ada riwayat Bukhari dan yang lainnya. Maksudnya tidak usah kamu tanya, kapan datang hari kiamat? Karena kamu tanya atau tidak tanya, dia akan pasti datang menjemputmu dia pasti akan datang mengambilmu. Maka jangan kamu jangan tanya tentang kapan hari kiamat. Baik itu kiamat kubra ataupun kiamat sobra. Kiamat kubra yaitu keluarnya matahari dari sebelah barat. Kemudian hari kiamat kecil yaitu setiap kita pasti akan mati. Maka Rasul, eh, Rasul ketika bertanya begitu, beliau mengatakan sahabat tersebut, mahabbati lillahi wa li rasulih. Ya aku persiapkan terhadap kiamat tersebut yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sallallahu alaihi wasallam anta ma'ah batta yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di hari kiamat kelak. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab kapan datangnya kiamat, baik kiamat kubra atau sughra. Karena ini perkara baik yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Inna Allah anda ilmu sa'ah. Al-ayat, akhir surat Luqman. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaidah wa ma tadri nafsul ma'adha taksil وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير dan tidak ada seorang pun dan dialah Allah yang menurunkan hari kiamat eh, menurunkan hujan tidak ada mengetahui kapan turunnya hujan manusia cuma memperkirakan sedangkan manusia tidak bisa menentukan kapan turunnya hujan sebagaimana perkataan manusia sendiri mendung tak berat hujan dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan melakukan besok dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Menunjukkan bahwasanya Rasul SAW ketika ditanya tersebut, yaitu kapan hari kiamat, baik besar maupun kecil, beliau tidak menjawabnya. Karena ini Rasul SAW tidak akan mungkin mengetahui. Namun Rasul SAW menyuruhnya untuk mempersiapkan terhadap kiamat tersebut Baik kiamat subra, yaitu yang setiap kita akan mati, ataupun kiamat kubra. Nah, maka Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban sahabat tersebut, maka beliau SAW mengatakan kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di hari kiamat, yaitu semenjak dari kuburan kita, karena namanya kiamat ini hari akhirat, yaitu dimulai dari kuburan. Dimulai dari semenjak kita masuk dalam kuburan kita masing-masing, maka itulah mulai permula, awal permulaan kiamat. Sebagaimana yang masyhur kita mengetahui hadisnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu manazil al-akhirah al-qabr faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu wa man lam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu Sesungguhnya kuburan merupakan awal tahapan negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari kuburan itu, maka yang berikutnya sangat mudah baginya. Dan barang siapa yang tidak selamat dari kuburan tersebut, maka dia akan mendapatkan yang lebih berat setelahnya. Maka Makanya Rasulullah SAW menyuruh kepadanya apa untuk mempersiapkan dari hari kiamat yang akan didatangi tersebut. Yaitu sahabat tersebut mengatakan kecintaan para Allah Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kita pun demikian, kalau kita ingin selamat di kuburan kita, maka rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya benar-benar kita buktikan di dalam tiga perkara, yaitu di dalam lisan kita, hati kita, dan amalan kita. Lisan kita ini maksudnya senantiasa. Lisan ini menyebut-nyebut orang yang kita cintai. Ah, menyebut-nyebut siapa yang kita cintai. Yaitu Allah Rasulnya. Nah, maksudnya bagaimana? Setiap saat dan waktu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita mau tidur malam sampai mau tidur malam lagi kalau takdirkan bangun. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya betul terbukti namanya kecintaan seseorang pada siapa yang dicintai. Nah, karena Rasulullah SAW oh, mengatakan rasa cintaku kepada Allah dan Rasulullah. Kalau namanya orang mencintai, dia akan senantiasa menyebut-nyebut siapa yang dia cintai. Nah, oleh karena itu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tidur, banyak doa-doa tidur. Walaupun mungkin sebagian kita mencukupkan dengan bismika Allahumma amutu Namun banyak doa di sana yang memiliki utamaan. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روايه كان Imam امام بخاري بن سليم اذا اتيت fatawadda'a فتوضا كما توضات للصلاه ثم اتجه على شقك الايمان فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من نومك مت على الفطرة قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فرد فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول آمنت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال صلى فقال لي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت kata Rasul SAW kepada Al-Bara bin Azib apabila kamu hendak menuju ke pembaringanmu, maka berwudulah kamu seperti wudhu untuk sholat. Kemudian setelah itu tidurlah dengan menghadap ke arah kanan. Kemudian katakan, nah, yaitu ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepada Engkau. Ya Allah, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Engkau. Ya Allah, aku meletakkan punggungku, yaitu menyerahkan punggungku kepada Engkau rahmatan wa rahbatan ilaih sebagai rasa pengharapan dengan engkau menerima amalanku dari apa yang aku lakukan sebelum aku meletakkan punggung ini wa rahbatan dan rasa takut dari apa yang aku lakukan pelanggaran syariat kemaksiatan kepadamu dengan engkau memaafkan atau mengampuni aku dengan peletakan tidur aku dengan tidurku ini. Karena tak lama malja awala man jaminka illa ilaik. Karena segala tempat untuk aku berlindung. Dan segala kesusahan dan kegundah bulanah, yang aku rasakan. Dan tidak ada manja, tidak ada keselamatan bagiku dan segala dosa-dosa. Dan segala pelanggaran syariat yang aku lakukan. Kecuali dari engkau. Maka aku serahkan kepada engkau. Ya Allah, Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabimu yang engkau utus. Maka apabila kata Rasulullah SAW kepada Al-Bara bin Azib, apabila kamu mati di dalam malam tersebut, tidur tersebut, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Maka kata para ulama al hadid bin Hajar dan yang lainnya ketika mensyarah hadis tersebut mengatakan bahwasanya disyariatkan bagi siapa yang mau tidur malam untuk membaca doa tersebut dan sebelumnya dia berwudu. Nah, ini bisa dianjurkan karena kenapa? Karena dia tidak tahu apakah setelah tidurnya tersebut dia mati diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan hidupnya atau tidak. Karena perlu diketahui wahai saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani ya fid din wa akhwati fillah, azza wa Allah wa barakallahu fikum. Bahwasanya dengan kita tidur terkhusus tidur malam, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan diri kita untuk sementara dan ada yang dikembalikan jawabnya tersebut dan ada yang sudah ditahan dicabut nyawanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah ya Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati dan ketika dia tidur." ayat tersebut Allah mewafatkan jiwa kita semuanya ketika sudah tiba ajalnya فإذا جاء أجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقبل Nah, Kata Allah Subhanahu wa taala dengan dia dimatikan dan ketika tidur maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwanya. Maka di antara mereka yang tidur tersebut nah maka Allah nah mematikannya. Dan siapa yang diberikan kesempatan untuk tetap hidup, maka Allah tetap akan menentukan bahwa dia akan mati. Oleh karena itu dipersiapkan diri kita hal tersebut. Yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal hadis tersebut kata lima Menawi rahimahullah bahwasanya dengan hadis tersebut kita mendapatkan tiga sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur Maka ini penting untuk kita amalkan ya. Ikhwan saudara-saudara kaum muslimin berwudu sebelum tidur karena amalan sunnah ini sudah banyak yang meninggalkannya. Dan dikhawatirkan ini termasuk sunnah mayyita. Sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin berwudu sebelum tidur. Kemudian sunnah yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah yang Terdapat darah tersebut yaitu tidur dengan sebelah kanan. Ini pun sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan dari kalangan salafiyin dan salafiyah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut, yaitu dengan hadis ini pula pendalilan bahwasanya mula zamatul dzikir senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah mengakhiri kehidupannya di dalam aktivitas sehari-harinya di malam hari tersebut. Karena dengan tidur malam kita itu merupakan akhir aktivitas kita dalam satu kali 24 jam tersebut. Karena ada di antara kita yang mesti, eh, terkadang ada di antara kita yang siang tidak tidur. Namun malam tidak mungkin, mesti tidur. Siapapun dia, Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, jadikan akhir dalam riwayat yang lain wajah al hadis kalimat akhir ini Jadikan kata-kata tersebut doa-doa tersebut sebagai akhir perkataan kamu sebelum tidur. Nah, ini penting bagi kita. Asal dari apa yang saya ingin munculkan dari hadis tersebut yaitu perkataan Al-Imam an ketika musyarat tersebut yaitu mulai sama berzikir senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bahagia dan sejahtera dalam kehidupan atau dalam kuburan kita, maka senantiasa kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu rasa cinta kita dengan berzikir melalui lisan, cinta dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh dan hati. Dengan lisan akan membuktikan bahwasanya anggota tubuh dengan hati kita ini buktinya akan berlisan. Yaitu senantiasa kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah suatu motivasi yang sangat besar untuk kita bisa melakukan zikir dengan anggota tubuh dan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah al lisan baridul qalbi. Bahwasanya lisan itu adalah masa libasnya kantor posnya hati. Itu maksudnya apabila kamu ingin mengetahui apa yang ada di hisi, dalam dada seseorang, maka lihatlah apa yang ada di lisannya. Maka kalau kita senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Inilah yang Rasulullah SAW mengamalkan, ah, mementahkan atau mengancam menganjurkan sahabatnya seorang badui yang mengatakan ya Rasulullah inna syara'i Allah qad katrat alayya fadullana ala amalin yud'a fadullana fadullana ala amalin amiltuhu yudkhilni bil jannah wa yub'idni min nar wahai Rasulullah sallallahu sesungguhnya syariat Allah ini sudah banyak aku rasakan bagiku sudah banyak kekurangannya. Maksudnya berat. Karena banyak. Maka tunjukkan padaku suatu amalan yang dengan amalan tersebut aku mengamalkannya sehingga dengan itu aku masuk ke dalam jannah dan aku terjauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW apa jawabannya? Wala yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa di hati lisanmu basah dengan berpikir kepada Allah. Nah, coba kalau kita membandingkan. Kalau kita bangun tidur dan kita baca doa tersebut. Walaupun ada doa yang lain. Seperti doa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan doanya Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Dan seterusnya panjang sampai Rasul mengatakan Allahumma arinad wa arinna minal faqr. Nah, Eh, kata Rasulullah SAW ini doa yang biasa Rasulullah SAW membaca ketika mau tidur. Nah, begitu. Maka hal ini berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang misalnya kita bangun tidur, kita bangun tidur tadi tengah malam misalnya kita baca doa Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana wa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi musyrik Kemudian kita membaca dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu shiru wa sabiru wa rabitu wa la'allakum tuflihun. Membaca doa tersebut. Kita bangun. Kemudian setelah itu kita di dua malam apa namanya salat malam berzikir kepada Allah minimal satu rakaat atau kalau mampu lebih dari itu dan memperpanjang bacaan. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berzikir kepada Allah, kemudian kita membaca doa pagi dan petang. Nah, di antara doa dan pagi dan petang tersebut, Masya Allah. Bahkan begitu pula kita akan mungkin pasti ada kemungkinan besar kalau bukan kita atau keluarga kita masuk ke pasar pagi-pagi misalnya. Disyariatkan untuk kita membaca doa masuk pasar Barang siapa dalam riwayat yang lain hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang masuk ke dalam pasar yang mengatakan, ya, yang hendak masuk pasar yang mengatakan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir," akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Dikit, masuk pasar berdikit. Mau masuk kamar mandi kita berpikir kita tahu semua doanya keluar pun enam masuk masjid pun yang kita beraktivitas masuk ke dalam naan membaca doa ketika keluar pun demikian berpikir senantiasa dikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita disarankan bagi kita untuk membaca Subhanallah Alhamdulillah 100 kali Kemudian pula begitu pula membaca la ilaha illallah wahdahu syarikalah yang tadi 100 kali. Nah, senantiasa bikin eh, lisan kita berpikir bahasa karena berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam ini berat. Nah, kalau kita melihat biografi para salaf sesuai dengan apa yang kita membacanya yang sampai kita akan mendapati tidak semua para salaf bisa melakukan semua amalan sunnah yang kalau Rasulullah SAW. Maka dengan itu mereka saja para salaf yang keimanannya dan yang luar biasa, apalagi kita. Maka oleh karena itu akan jadi kalau Rasulullah SAW senantiasa eh, bisa kita baca, berikan para ulama yang kita amalkan. Terkhusus yaitu ayat beristighfar memperbanyak istighfar dan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dua malam ini yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Di setiap harinya untuk banyak berzikir, banyak beristighfar dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Kalau beristighfar kita tahu semua. Nah, dianjurkan untuk kita beristighfar karena beristighfar ini semua kita membutuhkannya, apalagi kita hidup di akhir zaman, di negeri kita yang terbuka ini. Kita aman dari fitnah, syahwat, kecuali dalam Islam. Nah, di rumah saja kita terfitnah sama keluarga kita, sama anak kita. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Merasa aman di kadar masuk dalam mesin. Maka kita berpikir kepada Allah. Nah, banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal tersebut supaya kita bisa termotivasi melakukan cintaan pada Allah dengan bentuk hati dan anggota Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak beristighfar dan selain doa-doa yang sudah termaktub yang ter disunahkan oleh Rasulullah SAW setiap keadaan, Nah, yang bebas banyak berpikir dengan banyak beristighfar dan salat. Karena Rasulullah SAW bersabda min hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Hakim hafidz Hajar dan para ulama lainnya. Rasulullah SAW mengatakan ta'radu salati ummati kulla yawmi jum'ah. Kata Rasulullah SAW ditampakkan salawat umatku setiap hari Jumat. Nah, faman kana minhum akthar salatin alayya kana aqrabu minni manzilatan al qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang banyak mereka bersalawat kepadaku, maka mereka akan sangat dekat nanti kedudukannya di hari kiamat bersama. Asyik dari tersebut menunjukkan bahwasanya Kata para ulama, ini bisa dilihat dalam pertumbuhan hadis tersebut. Nah, kendi oleh Syalban rahimahullah. Kata Rasulullah, eh, kata ahli ini, eh, syahadah tersebut ditampakkan salawat umat ke setiap hari Jumat. Menunjukkan bahwasannya kata ahli ini disyariatkan untuk bersalawat selain hari Jumat. Setiap hari, karena setiap hari Jumat, hari ini, ditampakkan salawat kita, salawat umatnya dari hari sebelum Jumat. Hari sebelum Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu. Karena Rasul SAW mengatakan, Do'adu salati ummati kulla yawm Jum'ah. Maka barang siapa yang banyak berselawat aku, maka dia akan kedudukannya sangat dekat nanti aku di hari kiamat. Maka kita mengintrospeksi diri kita. Apakah dari hari Jumat ini atau hari Sabtu kemarin sampai sekarang kita banyak beristighfar dan banyak nah yaitu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa ini dianjurkan oleh para ulama? Karena bersifar ini akan membuat hati ini lapang. Akan membuat hati ini ringan untuk melakukan amal soleh. Nah, sedangkan beristighfar eh, bersalawat kepada Rasulullah SAW mengorbankan bersalawat itu karena untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kita memperbanyak untuk hal itu supaya kita selamat dari hal kuburan kita masing-masing. Saya kira cukup. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan satu hari sebagai motivasi bagi kita sementara pembahasan ini panjang masalah mati yaitu Allah Subhanahu wa taala bersabda menghadiri Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala dalam kisah dalam hadis yang panjang kisah solat istisqa kisah gerhana matahari Rasulullah SAW mengatakan di antara khutbah beliau ketika solat gerhana beliau mengatakan innakum tuftanuna fi kuburikum mithla al-qaribin min fitnatil masih dajjal kata Rasulullah SAW sesungguhnya kalian akan mendapatkan fitnah dalam kuburan kalian seperti atau mendekati fitnahnya Dajjal. Maksudnya fitnah kuburan ini siapa mau dia yaitu sangat sedikit yang selamat darinya. Sebagaimana dengan sebagaimana Rasul mengibaratkan menyamakan seperti fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal sebagaimana kita tahu semua itu tidak ada yang selamat dari fitnahnya kecuali siapa yang selamat kalau dan itu sedikit ia bisa akan berlindung di negeri Mekah dan Medina. Tidak semua yang negeri Saudi selamat. Di negeri Mekah dan Medina. Dan yang bersama pada saat itu Abu Rahman bin Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Coba bayangkan yang berada di Palestina ibaratnya. Begitu bahasanya. Nah, di Palestina, Mekah dan Medina. Tempat tiga tempat ini dibandingkan dari seluruh dunia ini sangat sedikit. Taruhlah sekarang jumlah manusia sekitar 10 miliar atau lebih. Jumlah penduduk Makkah, jumlah penduduk Madinah dan orang yang berada di Palestina nanti kelak yang bersama Nabi Isa itu pun sedikit mereka. Masih lebih sedikit dibandingkan yang bersama itu. Dan keadaan Madinah akan dijaga oleh malaikat negeri tersebut sehingga Dajjal tidak akan mampu masuk. Karena Dajjal setiap dia mampir suatu negeri pasti Sebut dalam riwayat manusia akan terfitnah dengannya. Baik. Bagikan itu 10 miliar atau 11 miliar dengan tiga tempat tersebut. Ini taruhlah Mekah, jumlah penduduknya 2 juta. Taruhlah 2 juta. Ini Medina 2 juta, 4 juta. Palestina taruh 1 juta. 5 juta dibandingkan 11 eh, miliar atau 10 miliar. Menunjukkan bahwasanya Islam itu sedikit. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan fitnah kuburan itu seperti fitnah Masjid Dajjal sangat sedikit ya, selamat. Oleh karena itu kita perhatikan. Nah, di zaman sahabat saja Rasulullah SAW mengingatkan sahabat yang lainnya ketika dia meninggal dalam keadaan dia masih memiliki utang dan tidak ada menjaminnya Rasulullah SAW tidak mau melatihnya. Padahal sahabat. Apa lagi kita? Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang berjihad luar biasa luar biasa. Ketika setelah pembagian wanita dia tidak sabar dia curi masuk neraka. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang lewat mampir di kubur, uh, berjalan bersama sahabatnya kemudian melewati satu kubur dua kuburan, beliau mengatakan dua orang yang terpisah eh, lagi sedang atas di dalamnya, bukan karena kesyirikan kuburan, tapi karena perkara remeh. Coba lihat. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam tersebut. Sebabnya karena kita perhatikan kuncinya, sebabnya tidak menjaga lisannya. Itu perkara kemaluan dan perkara lisan. Ini dua sebab yang banyak mendapatkan agar ampuran, lisan dan kemaluan. Oleh karena itu, kita berhati-hati. Banyak kita mentransfeksi diri kita, kemudian setelah itu banyak kita persiapkan untuk kuburan kita masing-masing. Karena amalan apa karena coba dalam Quran itu tidak banyak atau sangat sedikit sekali yang selamat darinya. Saya tidak saya tidak menjamin saya dan anda semua, namun semua kita harus memperbanyak dan bersifat, memperbanyak untuk bersifat dan beramal soleh dan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW karena hal ini akan mempermudah dan membantu kita untuk diringankan Aku diselamatkan dari fitnah kuburan. Karena semua kita pasti akan mendapatkan fitnah kuburan kecuali siapa di antara kita mati di dalam medan jihad. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya dan antum semua, saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, ikhwan fid wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum.